amiatun nasibah taslana rana amiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dori ditahan sedikit La... ifanya laisa lahum ta'amun illa min min dori ya. laisa lahum إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع Ainnya mana? من جوع Iya. Nuju. وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية La لا tas تسمع فيها لاغية فيها عين جارية fiha sururun marfu'ah. وأكواب مردوة Mau, mau. موضوعة ونمارق مصفوفة Wazara. وزرابي مبثوثة Wazara. Itu sampai 10 tapi udah lewat nih. Ini ayat ke-16. Wazara wazarabi mabthusah. وزرابي مبثوثة وزرابي وزرابي مبثوثة أفلا أفلا ي- أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خ- خ- خلقت diulang أفلا أفلا ينظرون زورون إلى الإبل كيف خ- خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر Inna ya iyabahum Thumma inna alayna hisabahum Rabbi asib hisab yasir Iya Alhamdulillah berarti baru sampai 10 ya e, Wal Pajir masih ingat dong Yang hafalan kelas 1 Coba Ya Wal Fajri Nanti uh, eh, Mukti hmm, uh, eh, mencoba wal fajri ya surah al fajr itu surah ke 89 ya ini jadi alhamdulillah mukti sudah hafal sampai al ghasiyah ya ayat ke-10 tapi wal fajri yang yang sudah yang lalu-lalu jangan sampai lupa lagi saya coba ya pengen dengar wal fajrinya ya bismillah Bismillahirrahmanirrahim wal fajri walayalin ashar wal syaf'i wal watar wal laili idza hal fi dzalika li hijar ala antara kaifa fa'ala buka bi'ad ila imad allati lam yuhlaq misluha fil bilad wa aksamur allazi najabus fahra bil wad wa fil awna zil awtar allazi natawaw fil bilad fa aksaru fi hal fasad mana kalkalahnya kalkalahnya siapa? fasad Nah, gitu. Pasal? Pasal alaihim rabbu kasautu azab. Mana fakalahnya? Azab. azab, gitu. Inna rabbaka labil mirsad. Fa'ammal iza mabtala. Fa'ammal insanu. Iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu. Fa'yakulu rabbi akraman. Wama ida ma batalahu fakodara alaihi rilko Fayakulu rabbi ahanan Kalla balla tukhimun al-yatim Wala tahab Dila Wala tahab Wala tahab Duna Allah miskin Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waji'a yawma idzin bi jahannam. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ ما يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي Jannati. Jangan jannatin. Mana? Paduli? Wadhuli? وادخلي جنتي Iya terima kasih sayang Alhamdulillah ayah bangga ya Mudah-mudahan kalian anak jadi anak yang soleh Yang memelihara sholat Nah ini sesuai dengan momentum kita hari ini Libur karena Isra' Mi'raj ya Isra' kan dan dimerajahkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bagaimana kita sholatnya mau husu Orang bacaannya belum hafal, tidak hafal Bagaimana sholatnya mau husu Kalau yang apa yang kita baca tidak paham Nah kita mulai belajar Baik Terima kasih yang SMS nanti ya. Saya uh, silakan uh, untuk hari uh, Rabu dan Kamis ini topiknya kita per topik ya. Ada topik yang Ibu dan Bapak inginkan silahkan SMS aja nanti kami cari referensinya. Maaf untuk hari ini tapi akan yang akan kami bahas adalah tentang sibugoh ya. Karena harus bawa referensinya gitu ya, tidak <clears throat> tidak mau asal ngomong, tidak ada referensinya. Baik, eh, Ibu dan Bapak dilihat suratul Baqarah ayat 138. Ya, Mukti silahkan mm, jalan-jalan di luar ya. Eh, atau mau di sini? Iya, Suratul Baqarah ayat 138.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 Sembari kita belajar membaca dan dapat pahala membaca itu. Ya, satu huruf sepuluh kebaikan. Tapi kan kita juga ingin tahu isinya. Satu tiga enamnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim. وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم ۖ لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هو في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أن تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مصلحون Ini berbicara tentang ini ada hubungannya dengan Nabi Ibrahim, Nabiullah Ibrahim ya. Jadi memang kadang-kadang untuk membahas sebuah ayat itu harus ada sebelum dan sesudahnya. Dilihat juga asbabun nuzulnya, asbabun nuzul kenapa surat ini turun. Di ayat 136 Katakanlah, wahai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah. Qulu amanna billah. Wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbad wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbihim. Tidak ada perbedaan. La nufarriqu baina ahadin minhum di antara nabi-nabi yang tadi itu. Wanahnu lahu semuanya muslimun, ya, orang-orang yang beriman, yang berserah diri kepada Allah. Jadi sama mau Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Isa, semuanya sama ya. Tidak ada perbedaan. Kalaupun ada itu uh, melenceng ya, pelenceng. Ada ada apa? <clears throat> me, me, keluar dari norma yang ada. Itu semuanya Nabi sama, ajarannya sama satu, ilahnya Allah. Ya, Robnya Allah. Katakanlah wahai orang-orang mukmin kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya dan apa yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Rob mereka dari Tuhannya kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadanya maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kamu. Ini jadi kalau Rasulullah mengajarkan kemarin sudah dibahas. Al-ulama warasatul ambia. Kalau kita mengajak berarti itu sesuai mengikuti petunjukmu. Kalau enggak berarti memproklamirkan permusuhan dengan kamu. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Ya, ya, dari orang-orang kafir musyrik ini. Ya. Quraisy, kafir Quraisy. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Di ayat 138, ibu yang bertanya, apa itu sibghah? Sibghah di sini sendiri sudah ada dijelaskan sedikit ya sebelum ke tafsirnya. Sibghah. Ya, di saat eh, catatan kakinya di bawah footnote-nya ada. Artinya celupan. Sibghah Allah celupan Allah yang ber, berarti iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak disertai dengan kemusyrikan. Sibawah. Jadi kalau uh, kita dulu ya eh, zaman dulu ada zaman sekarang juga ada ya perhiasan dicelup dengan dengan warna perak jadi perak dicelup dengan emas itu warna keemasan itu celupan gitu nah ini celupan kita tuh sibgonya sibgoh Allah dicelup dengan keimanan Allah Bahkan agama-agama lain kan ada e, dimandikan, dibaptis ya itu dengan air. Nah, yang betul bukan dibaptis dengan air tapi sibgoh Allah, celupan Allah. Nah ini. sibgoh Allah. Dan siapakah yang lebih baik sibgohnya daripada Allah? Dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Katakanlah apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah? Padahal dia adalah Tuhan kami, Rabbana. Dan Tuhan kamu. ya Rabbakum Rabbana ya. Lana amaluna lana amaluna itu kan di sana. Di ayat ke Rabbuna wa Rabbukum. Tuhan kami dan Tuhan kamu. Walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu muslihun. Ya, muslihun. Ini. Uh, dan katakanlah apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah? Padahal dia adalah Tuhan kami, Rob Rabban, Rabbana, ya, wa Rabbukum dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Itu apa tuh sibgoh kita lihat ya. Ah, ini kan uh, sibgoh. Saya lihat saya ambil dari tafsirnya Al-Misbah sibghah. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Sibghah Allah dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah dan hanya kepadanya lah kami tunduk dan patuh. Tadi ya. Jadi kalau di, dicelup celupan ya itu e, ciri khas ciri khasnya ini warna merah dicelupin merah ciri khasnya Islam celupannya celupan iman. Iman kepada Allah. Nah ini Bawah. Nih. Apa yang telah dikemukakan di atas adalah tentang ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam seperti keesaan Allah. Sama semua ya Nabi dan Rasul itu mengajarkan tentang Allah itu satu, Allahu Ahad. Jadi kalau ada yang Allah itu tidak satu, Nabi Muhammad Nabi terakhir, tidak Nabi terakhir, ada Nabi lain berarti bukan Islam. Ini jelas. Apa yang telah dikemukakan di atas adalah tentang ajaran Nabi Ibrahim seperti keesaan Allah. Penyerahan diri secara penuh kepada Allah tentang Islam dan lain-lain. Itulah petunjuk yang sempurna. Karena itu, katakan juga pada mereka bahwa Allah telah mencelup kami dengan sibgah Allah. Gitu ya. Hatinya dicuci dengan dengan iman kepada Allah. Dibersihkan dengan iman kepada Allah. Bukan dibersihkan dimandikan dengan air kemudian dia sudah dibaptis. Tidak dalam Islam. Nah, dengan ungkapan syahadat diantaranya ya. Itu. Syahadat berserah diri kepada Allah. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Kata sibgoh adalah celupan. Jika kita mencelupkan sesuatu, maka sesuatu itu akan mengambil warna sesuai warna celupan. Gitu. Dan ia akan meresap ke dalamnya. Celupan berbeda dengan cat. Beda tuh? Cat kan luarnya saja. ya. Ingat dulu kita, uh, dulu lagi kecil, segede mukti, ayah. Uh, lagi main bola gitu ya. Kemudian karena ini kaos kaosnya ingin di one diwantek, ya diwarnain gitu ya, dicelup. Kan dicelup kan meresap semuanya kain-kainnya. Oh kita pengen kuning semua kuning. Pengen putih-putih putih udah ya. Pengen hitam-hitam semua, biru-biru semua. Itu celupan. Beda dengan cat. Kalau cat kan e, di sablon di luarnya aja. Ini semuanya. Nah, itu celupan. Itulah mana keimanan itu semua ya. Meresap ke dalam. Celupan berbeda dengan cat. Yang ini tidak meresap dan tidak menyatu dengan sesuatu. Tetapi celupan menyatu dengannya karena masuk ke dalam ke dalam pori-pori. Gitu kan? eh, kalau kain tadi ke dalam pori-pori kain. Siapa yang dicelup oleh Allah, kita dapat mengatakan bahwa Allah telah mencelupkan hati umat Islam ke dalam atau dengan celupan tertentu. Celupan itu adalah iman yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni yang ajarannya disinggung oleh ayat 136 di atas. Allah wa man ahsanu minallahi sibghah Wa nahnu lahu 'abidun. Jadi ada hubungannya dengan ayat 138 ini ya. Di 136 ceritanya. Kain yang dicelupkan dengan warna tertentu akan sama warnanya. Bisa ya logika berpikirnya? Kalau dicat kan luarnya saja. Rumah dicat hmm, biru atau dicat hijau. Dalamnya kan enggak, enggak kena. Luarnya aja. Beda dengan dicelup celupan diwarnainya mendalam ke dalam. Nah ini. Cat berbeda dengan celupan. Ia berbeda dengan celupan lain yang mengambil warna lain. Demikian juga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat yang lain. Kita berbeda dalam keimanan walaupun masing-masing telah dicelup. Celupan kami adalah celupan Allah. Boleh jadi warna yang dipilih sama, tetapi kualitasnya berbeda-beda. Kita sama-sama mengagungkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi kita berbeda dalam memahami ajaran beliau. Kita berbeda dalam pandangan hidup. Celupan yang baik tidak akan luntur walaupun silih berganti panas dan dingin. Angin dan embun menerpanya. Demikian juga celupan dengan celupan Allah. Jadi kalau orang sudah menyatakan iman kepada Allah, dicelup oleh Allah, apapun yang terjadi. Wa hatta walaupun sampai harus mengorbankan jiwa, harta, raga semuanya rela untuk Allah. Walaupun panas, hujan, walaupun e, kekeringan apa. Bayangkan coba. Orang yang siam saum puasa di tanah suci Mekah saat e, panasnya sampai 38 derajat atau buat seperti apa kering kerontang tapi dia tetap menjalankan ibadah puasanya masya Allah itu semua karena apa Iman dong. Kalau nggak iman mah susah ya. Itu. Kan e, kita bisa merasakan. Kalau kita mau siap mau puasa, itu karena sudah siap, sudah niat, kuat aja. Tapi kalau nggak diniatkan, <laughs> coba aja. Jam segini udah lapar. Aduh nasi goreng, aduh roti bakar, ini dan itu. Tapi kalau sudah diniatkan mau berpuasa, nggak ada masalah. Walaupun hanya seteguk air. Coba buktikan. Makanya Rasulullah kan kalau pagi-pagi tidak ada makanan, ini Masya Allah ya, Rasulullah itu akhlak mulia sekali. Jadi kalau kita nggak ada makanan, ngomel-ngomel sama istri kita. Mana mama makanan ini dan itu. Rasulullah nggak seperti itu. Ya Aisyah, mana makanan hari ini? Aduh ya Rasulullah nggak ada apa-apa hari ini. Ya sudahlah, saya puasa aja. <laughs> Masya Allah. Jadi ini ini juga eh, memberikan peringatan, gambaran bahwa puasa sunat boleh niatnya eh, belakangan. Gitu ya. Beda dengan puasa wajib. Sebentar lagi puasa, sebentar lagi kan Ramadan ya. Sekarang sudah Rajab. Iya, eh, Rajab sebentar lagi eh, puasa ya. Masya Allah, tak terasa ya. Ini. Itu sibgoh Allah. Nah, siapakah yang lebih baik sibgohnya daripada Allah? Celupannya gitu kan. Ya, pewarna yang mana yang kan ada kan kita Eh, dulu mah ya baju baju saya yang zaman dulu beli baju pasti pakai dicuci luntur. Sekarang mau pewarnanya sudah canggih, sudah bagus. Dulu mah ada beli kain. Iya, beli kain dijamin luntur. Dijamin tidak luntur, ini jamin <laughs> luntur. Nah, nah ini sibga Allah. Dia, yang diharapkan adalah setelah dicelup dengan keimanan dari Allah ini, hati kita semuanya kita tidak luntur tidak lekang, di terpa angin, badai, apapun, tetap kita beriman kepada Allah. Inilah. Siapakah yang lebih baik sibgohnya daripada Allah? Tidak satupun. Celupannya, celupan Allah lah yang terbaik. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dicelup Allah adalah umat manusia seluruhnya. Manusia dicelupkan dengan sesuatu yang telah melekat pada diri masing-masing. Yaitu keyakinan tentang wujud dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia memilikinya. Kan dulu saat diciptakan uh, mereka mengakui itu apakah Allah ini Tuhan? Iya. Qalu bala, tapi memang eh, kadang-kadang uh, itu tadi uh, semua dicelup, semua diberi pewarna baju kita. Tapi ada yang nempel, ada yang enggak, tergantung bahannya kan. Ada yang sampai bertahun-tahun tidak berubah warnanya. Ada yang berubah karena bahan dasarnya. <laughs> Sama seperti iman barangkali ya. Itu. Sama seperti tanah. Kita menanam menanam pohon yang sama, buah yang sama, sumber yang sama. Ada yang subur tumbuh, ada yang mati, ada yang kering, ada yang peyang, ada macam-macam. Tergantung objek yang ditanamnya, tergantung objek yang dicelupnya. Semua sudah dicelup tentang keyakinan bahwa hanya Allah lah Rabbnya. Tentang keesaan sifat dan wahdah dan segalanya. Tapi tetap, ada yang tetap dalam celupan itu, ada yang luntur. Nah ini orang-orang yang kafir itu luntur celupannya. Nah ini ya. Nah, ada yang berpendapat bahwa dicelup Allah adalah umat manusia seluruhnya. Manusia dicelupnya dengan sesuatu yang telah melekat pada diri masing-masing yaitu keyakinan tentang wujud dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia memilikinya. Setiap yang lahir lahir atas dasar fitrah kedua orang tuanya yang menjadi faktor utama menjadikan ia Yahudi atau Nasrani atau menjadikan ia Majusi. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi. Anak yang lahir itu dalam keadaan suci dan bersih. Orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi dan Nasrani. Makanya kalau ada ajaran belakangan ada ajaran Islam yang nyeleneh-nyeleneh. Biarin aja saya memberikan toleransi kepada anak saya. Biarkan anak saya memilih keyakinannya. Enggak begitu. <laughs> Ini Pak Abawahu, ayahnya orang tuanya yang akan menjadikan Yahudi dan Nasrani. Gitu. Makanya kan usia 7, 7 tahun suruh salat. Sepuluh tahun nggak mau sholat, pukul kakinya. Kan seperti itu. Itu berarti seorang ayah, seorang ibu, bunda, ayahnya, orang tuanya memiliki andil untuk putra-putrinya. Walaupun <laughs> sudah dicelup, sudah diberikan motivasi, sudah diberikan gambaran, sudah diberikan arahan. Kadang-kadang ada yang tetap dengan celupannya, ada yang pudar, bahkan ada yang warnanya tidak nempel. Itu tadi karena objek hatinya tidak tidak karena Allah, tidak ada hidayah dari Allah. Nauzubillah subhanallah ya itu ya. Manusia dicelupnya dengan sesuatu yang telah melekat pada diri masing-masing, yaitu keyakinan tentang wujud dan keesaan Allah. Semua manusia memilikinya. Setiap yang lahir, lahir atas dasar fitrah, fitrahnya dalam kesucian. Kedua orang tuanya yang menjadi faktor utama menjadikan ia Yahudi atau Nasrani atau menjadikan ia majusi. Demikian hadis Bukhari dan Muslim. Syukur Alhamdulillah kita lahir dari ayah dan bunda yang notabene kebetulan mereka betul-betul memeluk Islam. Coba kalau seandainya kita lahir di negeri lain yang bukan dari ayah bunda atau di Indonesia bukan lahir dari Islam. Ya pasti ya kalau bukan taufik dan hidayah ya kita sudah tidak agama Islam. Jadi itu salah, salah satu yang harus disyukuri karena kita lahir dari orang tua kita muslim dan muslimah. Tapi tentu itu kan harus diisi dengan ilmu. Pari ada ah orang yang lahir dari nah, Yahudi Nasrani malah kuat kokoh jadi Islam. Ada. Itu kan kembali Allah lah yang memberikan taufik dan hidayah. Itu banyak kan bahkan kemampuan keagamaannya masya Allah kan lebih dari kita. Pendapat kedua ini lebih luas sehingga termasuk di dalamnya pendapat yang pertama di atas. Betapapun umat Islam jelas akan mempertahankan si sibugoh Allah itu. Celupan Allah itu. Sehingga dengan gamblang pula mereka berkata bahwa hanya kepadanya lah. Hanya kepada Allah, kepada Allah lah kami tunduk dan kami patuh. Sami'na wa ta'na. Itu. Gopro ka rabbana wa alikal masir. Kan di suratul Baqarah ayat-ayat terakhir ya. Itu. Nah, kata tunduk patuh adalah terjemahan penulis untuk kata abidun. Kata dengan patron ini menunjukkan kepada pelaku yang kelakuannya sebagaimana ditunjuk oleh masing-masing kata sudah sedemikian mantap dan mendarah daging sehingga sulit kalau anggan berkata tidak mungkin dapat diubah. Kami patuh tunduk kepada Allah dengan kepatuhan yang tidak goyah oleh alasan dan sebab apapun. Demikian lebih kurang maksudnya bahwa itu sibgah Allah karena sudah dicelup, sudah dipatri bagikan orang yang sudah jatuh cinta dengan seseorang setia sehidup semati itu kan seperti itu. Kami tidak mau ber, tidak pernah dan tidak mau berpaling dengan yang lain karena sudah dicelup dengan cinta <laughs> itu seperti itu kan. Ini cinta kepada Allah lebih daripada itu semua kan. Gitu. Makanya kita bercintanya juga harus karena karena Allah. Kan ah, putra-putri kita diingatkan. Kalau cinta sudah mulai berkembang, yaitu tanpa adanya iman, susah berkenalan dengan orang non-muslim. Karena cinta, sayang, akhirnya apapun dikorbankan. Hatta sampai akidahnya pun dia berubah karena cintanya itu. Makanya hati-hati. Itu hendak segala sesuatu itu diawali dengan seiman dulu. Gitu ya. Karena memang unsur nikah itu kan empat hal. Di antaranya ya lidiniha agamanya dulu yang jadi unsur. Di ke kecantikan, lima liha hartanya memang ya ada unsur-unsur itu. Tapi hendaklah pilihan pertama, prioritas utama adalah keimanannya. Bagaimana pari keimanan orang sekarang? Ya <laughs> itu jangan lihat orang-orang lah ya. Gitu. Katanya eh, Islam, katanya eh, ini tapi begini begini. Ah itu ya. Nah ini kembali kepada Allah. Barangkali itu oknum ya. Oknum partai Islam harusnya bercermin tentang Islam, keislamannya. Malah bobrok ya udah sadi ini ya itu mah ya. Itu harusnya berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis kembali kepada Allah dan Rasulnya. Itu ya. Ah, jadi sudah mantap hatinya. Karena sudah dicelup oleh Allah. Tidak dapat diubah apapun alasannya. Setelah pernyataan tentang sibgoh itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat berikut diberitakan oleh Allah untuk mengecam orang yang menyeleweng. Itu. Kalau tadi di sibgoh dicelup oleh keyakinan tentang adanya Allah, Allah satu, tidak ada Rob yang lain selain Allah, hanya Allah, Muhammad Rasulullah. Tapi di ayat 139-nya ini tentang mengecam orang yang menyeleweng. Kul atuhajunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu muslihun. Kita sudah capek, sudah mengingatkan, sudah berdakwah, sudah ini eh menyelewengnya sudah. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Tapi jangan sembarangan ini dalil ini dipakai Dikit-dikit lana amaluna. Ya udahlah ayah alana. Lain cerita ya. Ini ini orang yang musyrik, orang yang tidak mau beriman ya sudah berbeda. Agamamu untuk kamu, amalmu untuk kamu. Amalku untuk aku itu sudah sudah kita sudah apa ya? Taaklah sudah sudah menyerah hmm, kita memberikan dakwah ceramah kita mengajak dia sudah seperti itu ya sudahlah lana amaluna walakum amalukum kan begitu atau lakum dinukum waliyadin tapi itu mereka keluar dari sistem beda tapi kalau seseorang yang sudah dalam sistem, sudah ada dalam din, lain. Terikat norma, terikat aturan. Nih, katakanlah apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah. Padahal dia dialah Allah, Rabb kami dan Tuhan kami. Tuhan kamu, lana a'maluna walakum a'malukum, ya. Di sini Rabbuna wa Rabbukum. Tuhan kami, Rabb kami, wa Rabbukum dan Tuhanmu. Bagi kami amal kami dan bagi kamu amal kamu. Dan hanya kepadanya, kepada Allah kami mengikhlaskan hati. Setelah menjelaskan bahwa umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti milah Ibrahim, milah kebiasaan tradisi agamanya ya, yang diterima oleh Nabi Ibrahim, dan bahwa celupan umat Islam adalah celupan Allah, sibgoh Allah yang kesemuanya mengandung makna perbedaan umat Islam dengan mereka Tentu saja yang mereka akan membantah dan mendebat bahkan itu telah mereka lakukan sebelum ini dan akan dilakukan terus sebagaimana terbaca pada ayat 144 ya berikutnya. Ini ada hubungannya. Dari sini ayat di atas memerintahkan Nabi katakanlah dengan mengecam dan menolak sikap buruk mereka. Apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah? menyangkut keesaannya dan sifat-sifatnya yang sempurna, lagi kebijaksanaannya. Padahal dialah Allah Rob kami dan Rob kamu, Tuhan kami dan Tuhan kamu. Kita tidak dapat mengelak dari ketetapannya. Hanya dia yang berwenang mengatur dan menetapkan kebijaksanaan menyangkut kita semua. Kenapa? Karena kita semua adalah hamba-hamba ciptaan Allah. Dan juga yang akan memberi balasan dan ganjaran atas sikap dan perbuatan kita menyangkut tuntunannya. Oleh karena itu bagi kami amal kami, kami yang akan mempertanggungjawabkannya. Dan demikian juga bagi kamu amal kamu dan buat kami hanya kepadanya lah kami mengikhlaskan hati. Memperdebatkan dengan kami tentang Allah dan ajarannya, kalian berkata Tuhan memiliki anak. Itu Nasrani, Yahudi Nasrani kan gitu. Kata orang musyrik, Allah punya anak perempuan malahan ya. Malaikat itu anak-anaknya Allah. Itu. Tidak demikian. Allah satu. Ya. Agar kalian lebih benar. Petunjuk Allah hanya untuk kalian. Surga milik kalian. Kalian tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari. Tuhan beranak dan lain-lain. Apakah ada hal-hal yang khusus buat kalian? Sehingga kalian menduga bahwa Allah menghususkan buat kalian sesuatu yang tidak dianugerahkan kepada kami. Apakah benar seperti itu ajarannya? Apakah dia membeda-bedakan padahal dia adalah Allah, Tuhan kami dan Tuhan kamu? Tidak. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Dia yang mem, dia yang akan memberi putusan yang tepat serta sanksi dan ganjaran yang sesuai dengan amal masing-masing. Itulah Rabb Rob kami, Tuhan kami yang kami sembah dan hanya kami mengikhlaskan hati. Nah, jawaban di atas sangat netral. Setelah sebelumnya sudah terbukti bahwa tidak ada titik temu dalam bidang kepercayaan dengan mereka. Mereka sudah meyakini Allah punya anak perempuan. Itu musyrikin Quraisy. Mereka oh Yahudi Allah punya anak Uzair. Isa eh, Nasrani Allah punya anak Isa Al-Masih. Beda keyakinan. Itu ya jawaban di atas tidak mempersalahkan siapa-siapa dan tidak juga mengklaim kebenaran untuk siapa-siapa. Apakah kalian memperdebatkan dengan kami tentang Allah? Lana a'maluna walakum a'malukum. Itu. Nah, sudahlah. Sudah nggak mau. Tapi ingat, itu tadi ya yang bertanya sibgoh celupan. Celupan jadi celupannya adalah wanteknya, pewarnanya dari Allah yang tidak akan pernah luntur itu dari tafsir Ibnu Katsir. Dari tafsir eh, fa, tafsir Fathul Qadir nih sama ya tentang sibghah Allah. Nih. Al al ya di sini al akhfasi yang lainnya berkata sebagian ulama yakni agama Allah sibghah Allah. Ia juga berkata ini pada posisi nasab sebagai bada pengganti dari milah agama ya. Sibghah itu bada sebagai pengganti sibghah ini adalah milah sibghah Allah ya yang yang dijalankan oleh Nabi Ibrahim juga sama. Makanya kita milah millata Ibrahim kan. Al-Kisai berkata, ini pada posisi nasab. Ya, nasab. Ini dalam ilmu nasab kan nanti ada mubtada itu marfu ya, uh, khobar, marfu mm, ada um, fiil, fiil, fa'il, maf'ul, maf'ul nasab. Nah, kemasukan huruf jar majrur. Nah ini. Jadi nasab, nasab ya. Al-Kisai berkata ini pada posisi nasab dengan perkiraan dipengaruhi oleh kata ittabi'u ikutilah. Atau sebagai dorongan yakni laksanakanlah. Sebagian ulama lebih mengunggulkan pendapat yang menyatakan bahwa nasabnya ini karena sebagai badal. Sebagai pengganti dari kata milah agama milah din ya demikian juga yang dikatakan oleh al-fara disebutkan di dalam al kasyab bahwa ini adalah masdar yang menekankan sehingga menempati posisi nasab yang dipengaruhi oleh kalimat amanna billah kami beriman kepada Allah sebagaimana nasabnya kalimat yang mendahului wa'adallah Allah menjanjikan kata sibgoh mengikuti format fi'lah ya yang berasal dari kata uh, eh, sobago seperti halnya jilsah dari jalasa statusnya sebagai hal keterangan kondisi yaitu kondisi yang di, di, diakibatkan oleh uh, eh, sibgoh celupan maknanya pencucian Allah karena keimanan adalah pencucian jiwa demikian juga pendapat Sibawai ya yang ini sebagai masdar yang menekankan. Para mufasir menyebutkan bahwa asal mulanya adalah karena orang-orang Nasrani nih biasa mencelupkan anak-anaknya ke dalam air yaitu yang mereka sebut pembaptisan dan itu mereka anggap sebagai pencucian bagi anak-anak tersebut. Nah, bila mereka telah melakukan itu menurut pemahaman Nasrani, mereka berkata, sekarang ia benar-benar telah menjadi seorang Nasrani. Maka Allah membantah mereka dengan firman ini. Sibagatallah. Celupan Allah yaitu dinul Islam. Pengungkapan kata sibgoh adalah sebagai ungkapan pinjaman. Contoh ungkapan sibgoh sebagai pinjaman dalam syair adalah seperti dan setiap orang mempunyai celupan. Namun celupan hamdan adalah celupan terbaik. Kami mencelupkan itu pada anak-anak kami, maka hormatilah celupan kami saat mencelup. Ini celupan ini syair. Wa kullu unasin lahum sibghah wa sibghatu hamdana khairus sibghah. Sabaghna sabaghna ala zaka auladana fa akrim bisir bisibghatina fi sibal. Ini. Ada juga yang menyatakan bahwa sibghah adalah mandi bagi yang hendak memeluk Islam. Ini sebagai ganti dari pembaptisan Nasrani. Demikian yang disebutkan oleh Al-Mawardi. Lain dengan Al-Jauhari. Al-Jauhari berkata, Sibgah Allah adalah agamanya. Ini menegaskan pendapat yang telah dikemukakan oleh al faro Ada juga yang menyatakan bahwa Sibgah adalah khitan. Jadi di, di, ya, di Sibgah. Dimandikan sama seperti Nasrani. Makanya kalau ada orang yang masuk Islam kan dimandikan dulu. Ada juga dihitan dulu. Itu hitanan ya. Itu jelas ya padanya sibukoh di sibukoh itu jadi dicelupkan dengan celupan dinul Islam iman pencucian diri jiwa hanya karena Allah jadi hatinya sudah terisi dengan uh, Allah dalam artian keyakinan ma'rifatullah hanya kepada Allah kapanpun dimanapun dia rela berkorban diri, harta, jiwa, apapun untuk agama Allah. <laughs> Itu ya. Allah Rabbi. Iya kan? Ah, yang bagaimana orang yang berjihad itu? Jihad itu kan tidak meninggal, dia tetap hidup. Kok bisa mau mengorbankan jiwanya? Karena dia hanya satu berharap ridha Allah. Allah Rabbi. Tapi memahami tentang ini kajiannya harus lebih mendetil dan harus selektif ya. Tidak sedikit sedikit jihad nanti salah penerapan. Ibu dan Bapak, ada saran, ada kritik, ada masukan atau ingin topik apa, silahkan di SMS ya. Tentu saya tidak bisa serta-merta spontan, saya harus ngambil bukunya ini, ini, ini, ini, begitu ya. Biar apa yang kami sampaikan tidak meleset, tidak melenceng, karena sesuai dengan eh, eh, tafsir-tafsir uh, uh, yang ada. Untuk hari Kamis, muratannya bisa dipersiapkan surah Al-Qiyamah dan surah Al-Mursalat ya, untuk hari Kamis. Hari ini kami libur kegiatannya. Tanggal, tanggal merah biasanya di Bidakara ya. Karena tanggal merah libur. Terima kasih untuk semuanya. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM Radio Kayu Manis Jakarta. RKM Radio Kayu Manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara kembali kita jumpa untuk bingkisan hari ulang tahun Kesempatan hari ini Ya hari Rabu tanggal 30 Juli 2008 Dan seperti biasa tentunya saya bersama Bung Sigit akan bersama hingga pukul 7 nanti Selamat pagi dan selamat mengikuti Tentu satu kebahagiaan tersendiri menjadi teman dekat Anda di hari bahagia ini dan merupakan hari libur bertepatan dengan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bung Sigit sudah menyiapkan satu lagu hadiah untuk Anda yang berbahagia. Yuk kita nikmati.